التوكل إلى أن قال واعلم أنه ليس من شرط التوكل ترك الأسباب التي رتبها الله تعالى فلا ينافيه تعاتي الأسباب مع الثقة بما قدر الله تعالى بل لا يجوز للإنسان القعود عن الاكتساب ويترك نفسه هملا وعياله ضيعا Wa hadis kafa bil mar'i isman an yudayyi amay ya'ul. Dan ketahuilah di antara konsep-konsep untuk kita bertawakal supaya menghilangkan segala lintasan yang tidak sesuai dengan sifat tawakal. Bahwasanya bukan termasuk syarat daripada tawakal untuk kita meninggalkan segala macam sebab yang telah Allah atur di dalam agama ini. Kalau kita melaksanakan sebab berarti kita tidak tawakal, tidak kita melaksanakan sebab karena memang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan waja'alna likulli sababa. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Baik itu merupakan sebuah kebaikan ataupun keburukan. Baik itu terkait dengan jodoh maupun rizki, semua ada sebabnya. Nggak ada orang bangun tidur langsung ada jodohnya, itu nggak ada. Kecuali pasti ada sebabnya begini, begini, kenal, ini, sebagainya jadi jodoh. Begitu pula rizki. Nggak ada orang bangun tidur langsung ada uang di kantongnya, tapi harus ada sebabnya. Tapi berbeda antara seseorang yang berada di dalam makamul asbab mencari maisha dalam keadaan bertawakal kepada Allah dengan mereka yang mencari asbab tapi tidak ada tawakul pada dirinya. Dikarenakan orang yang tawakal kepada Allah berarti berpasrah diri kepada Allah apapun yang ditentukannya kita siap untuk menerimanya. Tapi perintah untuk kita mencarinya itu harus dijalankannya. Jadi kita mencari rezeki itu hukumnya wajib. Untuk menghidupi diri sehingga kita tidak minta-minta. Untuk menghidupi keluarga karena memang mereka adalah tanggung jawab kita. Itu hukumnya wajib. Sementara setelah kita cari kita dapat atau tidak itu kita berpasrah diri kepada Allah. Itu artinya tawakal di sini. Jadi tawakal setelah kita mencari asbab itu adalah yang diperintah sesuai dengan himbauan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi yang dia itu datang ke masjid dengan mengendarai kuda. Tapi kemudian kuda itu tidak diikatnya, dibiarkannya di depan masjid. Ditegur oleh Nabi SAW, kenapa kau enggak ikat? Apa katanya sahabat tersebut? Ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Maka Nabi SAW menjawabnya, tidak begitu. Tapi, e'gil fatawakal. Ikat dulu, kemudian tawakal pada Allah. Karena namanya juga binatang, nggak punya akal. Ngelihat kuda betina ya ikut. Namanya juga kuda yang nggak punya akal. Dia ngelihat rumput ikut. Dia mau cari makan dia jalan. nggak pakai bilan dulu. Dan itu wajar karena apa? Binatang tidak punya akal. Sehingga Nabi SAW memerintahkannya ikat dulu. Kalau sudah ikat kemudian dicuri orang, sudah ikat kemudian lepas, dia melepaskan diri dan hilang, ah itu berarti kamu sudah tepat. Egil, ikatlah dulu, baru kemudian pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Jangan nggak diikat, kemudian di langsung pasrah pada Allah Ta'ala, itu salah. Nah, oleh karenanya di sini, di dalam mencari rizki itu ada dua, di dalam mendapatkan rizki itu, itu ada dua jalur atau ada dua cara. Yang pertama, menjalani asbab. Membuka toko, menanami ladang, berjualan, kongsi sama orang, invest dalam suatu investasi dan sebagainya. Sehingga berkat tokonya, ladangnya, investasinya, dia punya uang yang bisa digunakannya untuk makan. Tapi jalur yang kedua adalah magamu tajrid. Dia tidak menjalani asbab. Tapi dia pasrah diri pada Allah Ta'ala. Allah berkehendak memberikan rezeki, dia makan. Allah tidak berkehendak, ya sudah. Dia pasrah itu. Nah, kedua-duanya, Allah kasihkan rezeki. Allah berikan rezeki kepada keduanya. Akan tetapi tidak bisa kita memaksakan diri untuk melewati atau melalui jalur yang mana. Kecuali sesuai dengan kodrat kita dan keadaan kita pada waktu itu. Seperti misalnya sekarang ini. Belum saatnya kita itu berada di dalam makam mutajrid. Tidak usah dipaksakan kita makam mutajrid. Untuk mendapatkan uang itu ada berapa cara? Banyak cara. Tapi kita tidak perlu atau tidak harus kita itu berpasrah diri pada Allah. Kalau Allah mau berkehendak ngasih makan aku, ya terima. Enggak dikasih makan, ya sudah berarti mati. Gitu. Enggak bisa seperti itu. Makom syariah itu adalah makom asbab. Sedangkan makom tajrid itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan setelah kita bertawakul kepadanya. Nah, jadi Makom tajrid itu bukan sebuah tujuan. Makom tajrid itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan setelah tujuan kita itu berhasil. Nah sebenarnya itu yang terjadi. Jadi bukan pilihan. nanti mau makom asbab atau makom tajrid Tidak. Tapi makom asbab itu adalah pilihan kita. Sedangkan makom tajrid itu adalah anugerah yang Allah berikan setelah kita melalui asbab. Nah, jadi seperti itu. Ah, karena kalau kita buka yang semacam ini, maka nantinya orang itu akan malas. Orang akan mengesampingkan tanggung jawab. Orang nanti akan menyalahkan takdir. kenapa kamu nggak kasih makan keluarga? Ya gimana lagi, aku sudah pasrah pada Allah. Bukan begitu caranya. Jadi kita, selama kita masih bisa berada di dalam makhluk asbab, jalanlah di makhluk asbab. Suatu waktu nanti itu berubah. Nah, seperti kejadian kepada salah satu aulia illah yang disebutkan di dalam kitab al qushairiyah Di mana disebutkan bahwasanya ketika dia itu di dalam makam asbab dia seorang yang sendiri, tidak mempunyai istri, nggak punya anak. Yang mengurusi dirinya itu adalah adik perempuannya. Sehingga setiap hari adik perempuannya itu datang ke rumahnya, memasakkan makanan untuknya seharian, membersihkan rumahnya dan sebagainya. Sampai suatu waktu terjadi suatu kejadian yang membuat dia itu ragu terhadap Allah. Sehingga dia belajar daripada kejadian tersebut dan kemudian berusaha untuk menghilangkan dari dari orang itu. Apa itu? Saudaranya itu yang biasanya pagi sudah datang, ini gak datang. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Ah, di saat-saat penantian itulah. Kemudian dia teringat atau terhentak dengan suatu pikiran, aku tersandar kepada makhluk, aku tergantung kepada adikku, dan aku tidak tergantung kepada Allah. Sehingga mulai saat itu Begitu adiknya datang dalam keadaan terlambat, maka dia katakan mulai besok nggak usah datang lagi. Maka adiknya minta maaf. Maafkan aku, bukan dengan kesengajaanku, aku begini, begini, begini. Iya, aku tidak menganggap kamu salah, tapi ini sudah keadaannya seperti ini. Aku tidak mau kau datang lagi besok. Sehingga apa? Setelah itu nggak datang lagi. Tapi subhanallah, Suatu waktu adiknya itu kepikiran kepada kakaknya ini. Dia pergi ke rumahnya. Ketika dia pergi ke rumahnya, rumahnya itu rapi, tertata. Makanan sudah tersedia di meja makan. Sehingga dia datang kepada kakaknya. Kak, siapa yang membersihkan ini semuanya? Siapa yang menyiapkan makanan ini semuanya? Aku dilihat tidak ada seorang pun di sini. Maka dijawab olehnya, ketika aku bergantung kepada manusia, maka aku tidak mendapatkan kecuali apa yang datang dari manusia. Tapi ketika aku bergantung pada Allah Ta'ala, maka Allah telah menundukkan dunia untuk berkhidmah kepadaku. Sehingga yang membersihkan dan menyiapkan makanan itu adalah dunia yang berbentuk untuk melayani aku. Nah, ini, ini makam tajrid namanya. Jadi makam asbab itu harus makam tajrid itu dan sedihnya datang. Gak usah dicari. Kalau memang kita sudah ahlinya, kalau kita memang sudah waktunya, dan kalau Allah berkehendak, maka makam tajil itu datang dan sendirinya. Jadi bukan sebuah pilihan. Nah, itu kalau seumpama bisa disebabkan. Misalnya apa? Rizki, jodoh, kematian. Itu harus di, disebabkan. Cari. Kita sakit. Berobat. Bukan kita pasrah. Kita belum datang jodoh. Kita berusaha. Datang pada saat Segam abahnya datang misalnya titip-titip kali ada orang baik silahkan dia sudah waktunya kawin ah, itu termasuk sebab nggak jadi masalah kita bukan su sudah berada di dalam makom tajrid nah kita harus yang semacam itu harus kita laksanakan selama kita berada di dalam makom itu nah, tapi kalau sudah kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala suatu waktu nanti dan semoga itu terjadi pada kita semuanya tidak perlu lagi kita itu mendapatkan itu akan tetapi harus diingat bahwasanya dua-duanya sama-sama dapat rezekinya, dua-duanya sama dapat jodohnya, yang pakai asbab maupun yang nggak pakai asbab. Dan waktunya kematian itu datang akan tiba datangnya, kalau belum datang tidak akan tiba datangnya. Itu sudah pasti. Seperti satu contoh, ada kakak adik yang satunya kerja, satunya nggak kerja, kerjanya di masjid saja. Sholat masjid, sholat masjid Si adik mengatakan begini, kamu itu berjalan di jalur yang salah. Kalau kita mau dapat rezeki, kita harus kerja. Sedangkan kakak mengatakan, tidak, aku bertawakal kepada Allah. Kalau begitu, ayo kita buktikan. Siapa yang makan pada hari ini? Akhirnya apa? Si adik kerja-kerja-kerja dapat uang, beli buah anggur. Setelah beli buah anggur, dia makan, dia makan. Ingat kakaknya eh kesian juga dia nggak makan dia gitu. Dia nggak punya uang mau beli nggak punya. Gitu. Akhirnya dia datang ke masjid kasihkan kakaknya separuhnya. Maka kata kakaknya, tuh kan aku bilang apa? Yang cari rezeki dapat rezeki, yang nggak cari juga dapat. Nah, jadi artinya apa? Sama-sama dapat rezeki dari Allah Taala, cuma jangan dipaksakan. Ketika kita itu belum siap untuk tajrid, nggak usah dipaksakan. Maka tadi itu adalah sebuah lintasan yang Allah berikan di dalam hati kita. Kemudian, ah sekarang waktunya. Allah Ta'ala menyediakan semuanya untuknya. Nah itu silahkan. Tapi kalau semua kita belum ada lintasan semacam itu. Enggak, anak enggak mau kerja, capek. Anak mau ikut makom tajrid saja. Ah, enggak bisa seperti itu. Akhirnya amburadul kehidupannya. Nah oleh karena itu, jadi bukanlah orang yang melaksanakan makom asbab itu berarti tidak ada tawakul. Itu tawakul. Buka toko, setelah itu tawakal kepada Allah. Kita kan <clears throat> modali toko itu dengan membeli barang-barang yang akan dijual. Setelah kita buka, kita taruh barang-barang itu tawakal pada Allah. Nah, itu berbeda dengan orang yang buka toko tapi tidak ada tawakal. Orang yang berangkat dari rumah dalam keadaan dia bertawakal kepada Allah berbeda antara orang yang berangkat dari rumah dalam keadaan tidak tawakal. Kalau yang bertawakal itu keyakinannya itu adalah hari ini Allah pasti akan memberikan rezeki kalau Allah berkehendak dan tidak akan aku dapat rezeki kalau Allah tidak berkehendak. Sehingga ketika berada di tokonya, dia biasa saja, dia baca Al-Qur'an, dia sholat, dia ngaji, dia pegang tasbih dan sebagainya. Dia biasa saja. Karena apa? Dia yakin rezeki nggak kemana-mana. Itu adalah orang yang tawakal. Tapi kalau orang yang tidak tawakal, kalau saya baca ngaji, kalau saya baca Quran, bisa jadi orang pelanggan nggak datang. Karena dikiranya saya ini sibuk. Nah, dia takut karena ada nggak ada tawakal. Eh, kenapa itu di sebelah itu kok rame? Sedangkan tubuh saya nggak rame, jangan-jangan dia itu pakai sihir. Jangan-jangan dia itu pakai penglaris dan sebagainya. Nah, itu. nggak ada tawakal. Nah, tapi kalau ada tawakal dia tidak akan sudon. Dia tidak akan iri pada orang lain. Nah, itu berbeda bedanya antara orang yang berusaha tapi tawakal dengan orang yang berusaha tapi tidak tawak tawakal. Bal La yajuzu insani al-qu'udu anil iktisabi wa yatruku nafsahu hamala. Bahkan tidak boleh dalam syariat ini seorang manusia itu kemudian nganggur, tidak bekerja dan membiarkan dirinya itu dalam keadaan berpangku tangan begitu, enggak boleh. Kita harus bekerja. Fas'au ilah zikrillah. Jadi kita diperintahkan setelah kita itu berzikir pada Allah Ta'ala, hendaknya kita itu keluar untuk mencari asbab. Bahkan orang yang mencari asbab itu, kemudian sore harinya pulang ke rumah dalam keadaan capek, penat, dalam keadaan keringat bercucuran, itu nanti kata Allah kata Nabi SAW, di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Man amsa kalan min talabil halal amsa ma'furan lah. Barang siapa pada sore hari dalam keadaan capek, penat karena mencari sesuatu yang halal, maka dia pulang ke rumahnya dalam keadaan dosanya diampunkan. Ibadah. Itu suatu ibadah. Sama seperti ibadah kita sholat, sama seperti ibadah kita sodakoh, sama seperti kita ibadah puasa, sama cari rezeki juga ibadah. Asalkan sesuai dengan prosedur yang telah diletakkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafil hadis kafabil mar'i isman an yudayyi amayyaul. Bahkan dalam hadis sebutkan cukup seseorang itu dianggap dosa kalau dia itu menelantarkan keluarganya tanpa ris rizki. Nah, dia menelantarkan keluarganya, tidak ada yang bisa dimakan. Kenapa? Bagaimana bisa dimakan dia nggak kerja? Sekarang silahkan ada satu orang datang kepada Ustadz untuk membuktikan bahwasanya Allah Taala memberikan rizki. Fem Cuma rezeki itu harus cari. Harus diusahakan. Fem nanti bisa dapat. Nah, karena apa? Coba so, uh, manusia di Indonesia itu ada berapa jumlahnya? Sekitar 250 juta. 250 juta itu kan ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Ya kan? Ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Ada orang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Semuanya bisa makan nggak? Semua bisa makan. Sehingga ada satu orang datang pada Ustaz. Lalu dia bertanya, bagaimana caranya saya yakin bahwasanya Allah Ta'ala memberikan rezeki saya? Maka saya katakan kepada orang itu, berapa tahun umurnya sekarang? 35 tahun. Pengalaman hidup kamu itu selamanya dapat kerja apa enggak dapat kerja? Kadang-kadang dapat kerja, kadang-kadang enggak dapat kerja. Kadang-kadang ada order, kadang-kadang enggak ada order. Ketika enggak dapat kerja, Ketika nggak ada order, bisa makan nggak? Bisa. Apakah yang semacam itu tidak membuka hati Anda bahwasanya ternyata Allah Ta'ala memberikan rezekinya? Tanya sama orang kaya semuanya, silahkan. Untuk memastikan bahwasanya rezeki Allah itu ternyata sesuai dengan yang ditentukan, bukan sesuai yang diusahakan. Berapa banyak orang kaya-orang kaya itu ketika mereka itu memplanning akan usaha ini, usaha itu. Eh, enggak di balik tujuan dan niatannya di dalam berdagang suatu dagangan, akhirnya justru yang ini yang mandek, yang lainnya yang dapat. Dan kalau kita tanya kepada mereka semuanya, pasti mereka itu ketika menjadi orang kaya, ketika mendapatkan suatu job yang menjadikannya menjadi orang kaya itu sesuai tidak sesuai dengan nalarnya. Di luar nalarnya. Di luar pikirannya. Di luar rencananya. Kenapa? Allah yang berkehendak. Yang ngasih kekayaan kepada orang kaya itu Allah. Yang ngasih kemiskinan kepada orang miskin juga Allah. Kalau seumpama itu karena diusahakan atau karena nasib yang ditentukan, bukan Allah yang menentukan, nasib yang ditentukan oleh manusia. Malas bekerja pasti miskin. Rajin bekerja pasti kaya. Ah, berapa banyak yang rajin yang rajin kerja tapi dia jadi kuli. Kalau sudah kuli pasti miskin. Itu tukang beca itu. Fem, dia mencari rezeki untuk keluarganya. Dia nggak peduli keringat keluar walaupun sudah tua dan sebagainya. Dia dari pagi sudah memasang becaknya itu untuk mencari pelanggan. Sampai malam dia kadang-kadang kerja. Tapi berapa dia dapat? Apakah sesuai dengan teori itu? Rajin bekerja, jadi kaya, pangkal kaya mana? Dia rajin kerjanya. Petani rajin kerjanya, tapi dia nggak kaya. Ada orang yang berleha-leha kerjanya, tapi jadi orang kaya. Nah, jadi ini semua menentukan bahwasanya Allah yang memberikan, Allah yang menentukan kekayaan itu Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan itu adalah Allah. Jadi rugi kalau kita itu merasa iri kepada orang yang kaya, tidak iba kepada orang yang miskin. Karena masing-masing itu diuji oleh Allah Ta'ala. Yang kaya diuji, untuk bersyukur atau tidak. Yang miskin juga diuji untuk bersabar atau ti? tidak. Semuanya diuji. Jadi bukan tanpa ujian, semuanya diuji. Yang kaya diuji sombong atau tidak. Yang miskin diuji. Mau nggak dia itu bekerja yang benar dan amanah kepada orang kaya atau tidak. Jadi semuanya ada ujiannya. Nah, jadi nggak bisa. Kenapa sih dia itu orang alim tapi dia itu punya kekayaan? Loh, kekayaan itu nggak bisa ditolak. Sama seperti kemiskinan juga tidak bisa ditolak. Kalau sudah ditentukan Allah Ta'ala menjadi orang miskin, ya miskinlah. Kalau sudah ditentukan Allah Ta'ala untuk menjadi orang kaya, ya kayalah. Nggak ada yang bisa merubah. Nggak ada. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah zikir yang kita diperintahkan untuk membacanya setiap kali salat lima waktu. Allahumma la mani'ah lima atait. Wa la mu'tiyah lima manata. Wa la yang fawzal jaddi mikal jaddi. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan kalau engkau mencegah. Dan tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberi. Enggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mencegah. Nah, itu semua terkait dengan jodoh. Terkait dengan rizki. Ingat tidak jodoh? Biar kalian itu merasa yakin. Berapa banyak seorang yang sudah berjodohan, bertunangan, bahkan sudah ditentukan tanggal hanya. Begitu hampir kejadian, eh gagal. Banyak apa tidak? Banyak. Berapa banyak orang yang tidak ada dalam pikirannya untuk kawin pada waktu itu? Sehari sebelumnya, esoknya langsung kawin. Banyak apa tidak yang kayak gini? Banyak juga. Em, dulu ada sebuah pengalaman. Em, di pondok, di zamannya Abu Yahasan, ada satu orang dijodohkan sama Abu Yahasan. Nggak taunya, pas hari hanya ini mundur. Sehingga Buya Hasan gimana bingungnya. Padahal sudah dekat. Akhirnya apa? Sama Buya dicarikan murid. Sama Ustaz Khadijah dicarikan murid. Subhanallah muridnya itu pas, namanya juga pas. Namanya sama. Orangnya aja berbeda. Namanya sama. Sehingga apa? Tidak merubah. Kartu undangan itu nggak berubah. Berubahnya cuma dari dari Eh, dari tempat asalnya saja. Itu kan nggak penting, yang penting kan orangnya sama. Nah gitu. Jadi orangnya beda, namanya sama. Kawinlah dia satu hari sebelumnya. Coba lihat. <laughs> Satu hari sebelumnya nama yang tertera itu tidak jadi, tapi namanya orang lain yang jadi. Nah, ini kan suatu bukti. Kalau Allah berkehendak, maka pasti akan terlaksana. Kalau nggak berkehendak, tidak akan terlaksana. Ada juga yang berjodohan, bertunangan, sampai akad nikah. Begitu terima gobulnya, dia muntah darah. Dibawa ke dokter, pingsan karena obat itu. Belum sampai ke rumah sakit, meninggal dunia. wah <laughs> oh, emang udah kawin? Iya udah kawin. Bilang gobil itu nikah tazwijah. Tapi gak berkehendak untuk kumpul. Gak berkehendak untuk mendapatkan mahligai rumah tangga baiti jannati gitu lah. Nah, ngerti enggak? Nah, jadi seperti itu. Karena bangga ditakdirkan jadi Allah yang berkehendak. Rugi kalau Allah itu kalau seseorang itu tidak ber, tidak berdekatan pada Allah rugi. Kami Minta pada Allah, dekat pada Allah. Makanya Allah Ta'ala itu sesuatu yang ada tapi tiada. Apa maksudnya? Sesungguhnya ada, cuma karena wujudnya kita tidak nampak kepada kita, ah, kita merasa seakan-akan ada padahal ada. Nah, disitulah kita itu diuji keimanannya. Dengan kita itu diberikan tanda-tanda dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita olehnya. Siapa yang mengatur dunia semua itu? Allah. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan. Semua sesuai dengan dengan aturannya. Fahim ini adalah tanda. Oh berarti ada Allah. Allah. Ditegaskan dalam Al-Quran. Allah itu begini, begini, begini. Gimana kenyataannya? Benar kok. Nah di situ kita tambah iman, tambah iman. Nah kalau semua Allahnya ada. Seperti Tuhannya eh, orang-orang eh, yang di luar Islam. Yang kelihatan Tuhannya tampak. Nah, itu lebih mudah sebetulnya. Walaupun ada tapi sebenarnya tidak ada. Kalau kita tidak ada tapi tidak ada. Ada sebenarnya tidak ada dalam pandangan mata. Tapi disitulah inti daripada keimanan. Bagaimana kita merasa bahwa Allah Ta'ala dekat. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Yang merasa seperti itu, ngapain kita merasa takut? Kalau kita dijamin oleh seorang yang super power kekuatannya. Ambil contoh di Indonesia ini, Bapak Presiden yang terhormat Jokowi misalnya. Kita menjadi salah satu tamu di Istana Negara Istana Merdeka di Jakarta. Apakah ada dalam pikiran kita, kita yang dijamu oleh Bapak Presiden Jokowi, yang dia itu mempunyai bawahan yang banyak, yang semuanya itu dengan konsep yang sudah dibuat, baik itu tamu, terkait dengan mereka ditanggung dan sebagainya. Apakah ada dalam pikiran kita, wah Ustadz kalau diundang sama Pak Jokowi, nginep di istana selama seminggu, pasti nggak dipedulikan, dia banyak tamunya, pasti nggak makan deh. Tidak ada pikiran seperti itu? Hampir kata nggak ada. Kenapa? Melimpah kekayaannya. Tinggal dia ngomong. Bawahannya banyak. Yang mengurusnya itu banyak. Nah, ini Jokowi. Seorang manusia biasa. Yang kadang-kadang pilek, kadang-kadang batuk. Kan? Yang dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Nggak bisa mengendalikan manusia untuk supaya semuanya cinta, semuanya tunduk. Nggak bisa. Ini Allah yang telah menjanjikan kepada kita semuanya rezeki, jodoh kita, ajal kita, semuanya Allah. Ngapain kita bingung? Ngapain kita ragu? Ngapain kita tidak yakin kepada Allah Ta'ala? Nah, oleh karena itu, jadi tawakal itu adalah sebuah cara. Cara untuk kita mendapatkan ketenangan. Apa caranya? Bersandarlah kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah Berpasrahlah kepada Allah. Jangan tergantung kepada manusia. Jangan tergantung kepada orang tua. Jangan tergantung kepada guru. Jangan tergantung kepada suami. Dari mulai sekarang kita harus belajar. Untuk hanya bergantung kepada Allah. La hawla wa la quwata illa. Nggak ada usaha, tidak ada upaya kecuali Allah. Usaha orang tua mencarikan jodoh pada kalian. Itu sudah luar biasa. Nitip pada Ustaz luar biasa. Nitip fotonya ada di Ustaz fotonya. Bukan Ustaz gak usah, Ustaz usaha. Ustaz tawarkan ini, dia kurang. Yang ini, dia kurang. Yang ini, dia kurang. Karena Allah gak berkehendak. Nah, jadi artinya apa? Jadi jangan salahkan Ustaz segapnya, jangan salahkan abahnya. Nah tapi memang belum datang waktu, waktunya belum tiba waktunya. Kalau sudah datang waktunya mudah saja. Coba, kamu gak heran. Justru pengalaman yang terjadi pondok di pondok ini adalah yang jelek-jelek dulu yang dapat jodoh. Yang gemuk dulu yang dapat jodoh. Yang pendek dulu yang dapat jodoh. Yang jerawatan dulu yang dapat jodoh. Apakah yang semacam itu nggak memusingkan kita? Apakah yang semacam itu tidak membuka pikiran kita? Oh, ternyata nggak se nggak seperti yang kita duga. Oh, dia cantik. Fem. Yang namanya kulitnya itu mulus, menggemerincing misalnya. Jadi saking jadi kalau kalau ada air itu langsung sit netes gitu. Nggak pakai berhenti. Dari saking halusnya. Nggak pakai bedak itu, apalagi pakai bedak gitu. Hidungnya bangir, mancung, rambutnya coklat, matanya biru, dagunya terbelah dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Wah, pasti cepat deh jodohnya. Pasti jadi rebutan deh. Nah, tapi ternyata sampai sekarang belum ada juga yang mau. Nah, gitu. Kan banyak kayak gitu banyak ya nggak? Eh, ah, cantik tapi nggak laku-laku. Ya nggak cantik kok duluan, nah, gitu. Jadi nggak bisa. Aku duluan ya. Kenapa? Aku ya aku yang cantik kok, gitu. Aku yang putih, yang hitam duluan malah, gitu. Jadi karena apa? Karena yang menentukan jodoh, menentukan rizki, menentukan ajal itu adalah Allah. Ingat bagaimana teman kita sudah bertunangan. Eh, meninggal dunia. Harusnya kan dia bilang sama kamu, awas ya, jangan ada yang meninggal dulu ya. Aku sudah tunangan dulu kok. gitu. Berarti yang sudah tunangan gak boleh mati gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi Allah yang menunda. Kalau sudah Allah berkendak sesuatu, gak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau Allah ber, tidak berkendak sesuatu, tidak akan ada yang bisa berbuat. Jadi semua kembali kepada Allah. Jadi banyak orang sekarang ini, manusia dan kaum muslimin sekarang ini yang mereka itu lalai. Disangkanya ada kekuatan selain Allah. Siapa bilang? Mana ada kekuatan selain Allah? Kekuatan di tangan Allah. Kita mau cari rezeki harus kembali pada Allah. Mau cari jabatan harus kembali pada Allah. Mau cari jodoh harus kembali kepada Allah. Mencari kemenangan kembali pada Allah. Jadi semua yang kembali pada Allah. Oleh karena itu kan, kalau kita kembali pada Allah, kembali ke mana? Allahnya di mana? Bukan kembali kepada Allah, kembali kepada wujudnya tidak. Tapi kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada syariatnya. Siapa yang kembali kepada syariatnya maka dia itu akan mendapatkan tujuannya. Yang tidak kembali kepada syariatnya dia tidak akan mendapatkan tujuannya. Kenapa? Karena dia telah bersusah atau menyusahkan dirinya sendiri. Kebahagiaan ada di, di dunia ada, tapi tidak terkait dengan perempuan. Tidak terkait dengan harta benda. Tidak terkait dengan jabatan. Kalau seumpama terkait dengan jabatan, silahkan tanya kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Senang atau tidak? Pusing dia. Setiap hari pasti pusing. Padahal dia jabatan tertinggi di Indonesia. Harusnya senang, gembira, bahagia. Tidak. Pikiran. Bahkan kadang-kadang istirahatnya Bapak pra, uh, Presiden ataupun para pejabat yang lainnya itu kurang. Pikiran dia. Jadi letak kebahagiaan bukan di jabatan. Tapi letak kebahagiaan itu dalam syariat Letak kebahagiaan itu dalam kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Letak kebahagiaan itu kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau sudah kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Nah, itu di situ ada kebahagiaan. Kita bangun malam, salat tahajud, berduaan kepada dengan Allah Taala. Nah itu ada kebahagiaan. Di situ kebahagiaan. Selain kebahagiaan itu nggak ada. Karena Nabi sendiri kan bertanya, selalu satu ulang-ulang itu ceritanya. Bagaimana Nabi SAW berkata dan bertanya kepada Jibril, Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Maka dijawab oleh Jibril Gal, iya. Bahkan aku tertawa setiap kali melihat orang yang berkehendak berangan-angan mendapatkan kebahagiaan di dunia, padahal Allah tidak menciptakan kebahagiaan itu di dunia. Gak ada kebahagiaan di dunia. Kesenangan di dunia gak ada kesenangan di dunia. Setiap kesenangan itu pasti ada awal, tengahan atau akhir yang tidak enak. Jadi bukan kesenangan namanya, bukan kebahagiaan namanya. Semua kebahagiaan dunia silahkan kita teliti apapun kebahagiaan itu pasti awalnya nggak enak atau tengahnya nggak enak atau akhirnya nggak enak. Semua kebahagiaan di dunia itu seperti itu. Bahagia orang tua meninggal. Baru bahagia, eh cerai. Bahagia ada musibah ini. Eh, itu dunia. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Kenapa Allah tidak menciptakan kebahagiaan di dunia? Tapi Allah menciptakan kebahagiaan kelak di akhirat. Tapi masih ada kebahagiaan bisa kita rasakan di dunia. Kapan? Kalau sudah kita dekat pada Allah. Kalau kita sudah dekat pada Allah Ta'ala, kau merasa bahagia luar biasa. Kenapa? Yang berkehendak, yang memperlakukan, yang mendikte, yang menentukan nasib, rezeki, ajal, jodoh, semuanya Allah yang kita kasihi yang dan yang mengasihi kita. Wahwa arhamur rahimin. Ingat kan? Arhamur rahimin. Apa artinya arhamur rahimin? Yang paling mengasihi di antara sang pengasih. Rasulullah mengasihi umatnya luar biasa. Allah lebih lagi. Dialah yang memberikan semuanya. Dialah yang menumbuhkan pepohonan. Dialah yang memberikan cahaya matahari sehingga kita bisa menikmatinya sekarang ini. Dialah yang memberikan kegelapan sehingga kita lelap dalam tidur kita. Dialah yang memberikan kerehatan. Dialah yang memberikan uh, hilang daripada segala macam kelelahan, kesengsaraan dan sebagainya dialah. Semua kepadanya. Jadi kalau kita tidak bertumpu kepadanya, sangat rugi kita hidup di dunia. Karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban lagi olehnya. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita diberikan kehidupan yang membahagiakan. Di dunia sampai di akhirat. Apapun yang kita alami, kita akan bahagia. Karena kita tahu bahwasanya Allah yang menentukannya. Sedangkan Allah tidak menentukan segala sesuatu kecuali dengan kehendaknya yang terbaik untuk kita. Semoga kita meyakini itu dan semoga kita semuanya termasuk yang dicintai oleh Allah Taala, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sabar dan tabah terhadap ketentuannya dan akhirnya meninggalkan dunia dalam keadaan mempunyai modal yang banyak untuk memandang wajahnya dan memandang wajah Nabi Muhammad SAW ala haziniyah wal kunyatin salihah wa lamana salih al-fatihah